ini kita akan meneruskan eh, dosa besar yang ke-12 pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Al-Kabirah yang ke-11 ke-12 ya yang ke-12 yaitu memakan harta riba. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan fadilah yang ke 12 yang ke-13 yaitu aklu malil yatim wadul wadulmu memakan harta anak yatim dan berbuat dolim terhadapnya. Ikhwan fillah azza ya Allah wa iyyakum jami'an. Islam merupakan agama rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang melindungi umat manusia. Termasuk diantaranya adalah anak-anak yatim. Di mana anak-anak yatim ini adalah anak-anak yang kehilangan ayah-ayah mereka sebelum mereka mencapai usia balik mereka mencapai usia balik. Di mana tidak ada lagi yang bertanggung jawab atas mereka karena kehilangan ayah mereka, mencukupi kebutuhan mereka, misalnya sandang pangan, kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka lainnya seperti kebutuhan sekolah mereka, dan lain-lainnya. Maka Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memelihara anak yatim dan bisa dengan baik mengelola harta mereka untuk kemaslahatan mereka. Bahkan untuk ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan satu hadis yang sangat agung di dalam Sahih Al Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku dan orang yang memelihara anak yatim di, di dalam sorga itu seperti ini kata Nabi. Wa asyara bisadabah awal wal wusta wa farraja bainahuma. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah lalu meregangkan antara keduanya. Itu seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah yaitu dekat kedudukannya pada hari kiamat nanti dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang ya untuk memakan harta anak yatim ini. Seperti dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim Sebenarnya mereka itu telah menelan api neraka sepenuh perutnya Dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala Surat An-Nisa ayat 10 Surat An-Nisa ayat 10 ada satu pendapat mengatakan ya bahwa memakan harta anak yatim secara zalim di sini adalah memakannya dengan tujuan untuk memudaratkan anak yatim tersebut. Hingga harta itu ludes atau habis ya dimakannya. Tanpa sedikit pun masalahnya terpulang kepada si anak yatim itu. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan makan harta anak yatim secara zalim. Ya, makan harta anak yatim secara zalim, yaitu dengan tujuan untuk memudaratkan mereka. Ini termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang membinasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibu as-sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah wa mahun. Nabi mengatakan, ya jauhilah oleh kamu tujuh dosa besar yang membinasakan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu? Maka Nabi menyebutkan, salah satunya adalah, wa aklu malil yatim. Memakan harta anak yatim. Yaitu memakan harta anak yatim secara zalim. Sebagaimana yang disinggung di dalam ayat yang kita bacakan tadi memakan harta anak yatim secara zalim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam hadis yang lainnya juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di atas mimbar. Beliau mengatakan, "Harriju malal ma malab al yatim wal mar'ah." Aku sangat melarang kalian terhadap dua harta, yaitu untuk dimakan dan diambil secara aniaya, secara zalim, yaitu harta orang uh, harta orang lemah. Ya, malat Aku sangat melarang kalian dari uh, harta dua orang lemah ini, yaitu harta anak yatim dan harta wanita. Harta anak yatim dan harta wanita. Jadi hadis-hadis yang kita bacakan tadi Demikian juga ayat yang kita sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 10 menegaskan kepada kita semua haramnya memakan harta anak yatim secara zalim. Ya, haramnya memakan harta anak yatim secara zalim. Yaitu tanpa ada sebab yang mendatangkan maslahat bagi anak yatim itu atau tanpa kepatutan dan kelayakan dalam memakannya ya tanpa keperluan yang darurat dan mendesak ya jadi yang diharamkan adalah berlebih-lebihan dan terburu-buru mengambilnya sebelum anak yatim tersebut balik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an eh, wabidaran ayat baru janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa jadi barang siapa menjadi wali anak yatim dan mengurus dan menganam, eh, serta menangani urusan mereka, maka janganlah ia ambil, ia habiskan harta itu secara aniaya. Ia boleh mengambil harta tersebut, mengambil dari harta tersebut dengan cara yang ma'ruf. Ya, dengan cara yang ma'ruf. Yaitu dengan cara ya ia tidak merugikan orang anak yatim tersebut apabila ia termasuk orang yang fakir dan membutuhkannya. Sekedar dengan tugas yang dipikulnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mangkana fakiran faliyakul bil ma'ruf dan barang siapa miskin yaitu si pe, apa, apa kita katakan pengasuh anak yatim itu adalah orang yang miskin atau fakir maka ia boleh memakan harta itu menurut cara yang patut dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai ia dewasa. Ya, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, para ahli fikih mengatakan pengasuh anak yatim boleh memakan dari harta tersebut ya mana dari dua pilihan ini yang paling sedikit nominalnya? Upah standar atau kebutuhan yang dia butuhkan? Jadi para ulama berbeda pendapat apakah ia harus mengembalikannya apabila ia sudah berkelapangan atau tidak. Ini ada dua pendapat. Pertama, ia tidak perlu kembalikan uang itu. Ya, pendapat yang kedua mengatakan ia harus mengembalikannya karena harta anak yatim itu berisiko besar ia hanya mengam, boleh mengambil bila sangat dibutuhkan dan harus dikembalikan seperti bolehnya sebagai ya, memakai harta orang lain ya eh, kemudian dia pada saat dia membutuhkan kemudian dia mengembalikannya nah berkaitan dengan uh, al-aqlu bil ma'ruf ini ya memakan harta anak yatim dengan cara yang baik, dengan cara yang patut dan bermanfaat ini ada empat pendapat. Yang pertama adalah annahu akhadahu ala wajhil qarb. Ya, si pengasuh anak yatim itu mengambilnya sebagai bentuk pinjaman. Maka kalau demikian halnya maka ia harus mengembalikannya apabila ia berkelapangan ya pada hari yang eh, pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, maksud dari al-aqlu bil ma'ruf adalah al-aqlu bi qadril hajah min ghairi itraf. Yaitu dia boleh memakainya menurut hajat dan keperluan tanpa berlebih-lebihan. Yang ketiga, annahu akhadha biqadri idza amila lil yatimi amalan. Bahwa ia mengambilnya sekadar ia apabila bekerja untuk eh, anak yatim itu sebagai upah dia mengasuhnya, upah dia mengurusnya. Ya, sekedar upah eh, apa namanya? Eh, standar atau uh, apa namanya uh, upah nominal yang paling standar dari upah mengurus orang anak. Ya, jadi itu dianggap ya apa yang dimakannya dari anak yatim itu sebagai upah dia mengurusnya. Upah minimum atau upah yang standar. Itu maksud dari mengambil memakan ataupun mengambilnya dengan cara yang ma'ruf. Yang keempat adalah al-anahul akhdhu inda darurah. Yaitu dia mengambilnya pada saat-saat yang perlu saja. Biasanya dia pada saat eh, kesempitan atau pada saat dia mm, apa namanya mendesak maka dia boleh mengambil harta tersebut. Ikhwanifidina Allah Nah berkaitan dengan bolehnya seorang yang fakir memakan dari harta anak yatim ya, sekedar untuk keperluan mengurusnya. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan di dalam ayat yang lain wala ta'kuluha israfan wabidaran ayat baru dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa ya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang memakan harta anak yatim tanpa ada kebutuhan yang mendesak ya israf ya dan bidaron yaitu kerja-kerja membelanjakannya sebelum mereka balik Nah, adapun bagi yang kaya wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa di antara pemelihara anak yatim itu adalah orang yang berkecukupan atau mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Maksudnya adalah barang siapa yang kaya, yang berharta, maka hendaklah dia tidak mengambil harta anak yatim tersebut dan tidak memakan sedikit pun darinya. Dia tidak memakan sedikit pun dari Eh, harta tersebut. Nah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Dan barang siapa miskin, maka ia boleh makan harta itu, ia boleh mengambil harta anak yatim itu menurut yang patut. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan ayat ini turun berkenaan mengenai wali anak yatim. Ya, ayat tersebut turun berkenaan dengan uh, masalah wali anak yatim. Yaitu wali anak yatim atau pengasuh anak yatim ini boleh memakan sekedar keperluan mengurusnya. Tadi sudah kita sebutkan ada empat pendapat di dalam bab, ini atau di dalam masalah ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Su'aid, dari ayahnya dari kakeknya itu Abdullah bin Amr bin A'af radhiyallahu anhuma bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak memiliki harta dan aku memiliki anak yatim. Aku tidak punya harta sementara aku sedang mengurus seorang anak yatim." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul min mali yatimika ghayra musrifin wala mubadzirin wala muta'assilin malan wa min ghairi an taqiya malaka." Atau qal tafdiya eh, malaka bimalihi. Makanlah dari harta anak yatim yang engkau pelihara tanpa berlebih-lebihan. Tidak juga mubazir, boros, dan tidak juga menghabiskan hartanya. Dan juga bukan untuk melindungi hartamu. Ya, jadi dia punya harta, dia simpan, dia pakai harta anak yatim tersebut. Atau dia bersabda, dan jangan pula engkau menembus melindungi hartamu dengan hartanya Nah demikian ya. Jadi uh, Allah Subhanahu wa taala di sini ya menjelaskan kepada kita bagaimana kewajiban eh, tanggung jawab seorang wali anak yatim di dalam mengurus harta anak yatim tersebut. Artinya dia seorang yang harus memiliki manajemen harta yang baik. Ya, hendaklah dia pelihara harta itu tanpa berlebih-lebihan. Ya, dia pakai harta itu tanpa berlebih-lebihan dan tidak juga mubazir dan tidak juga menghabiskan hartanya itu. Nah, kalau bisa dia memutarnya hingga berkembang dan bermanfaat bagi si anak yatim tersebut. Jadi inilah tugas seorang wali yatim. Ya, tugas seorang wali yatim di mana dia harus bisa mengelola harta itu dengan baik ya hingga bermaslahat dan bermanfaat bagi si anak yatim. Ya tidak habis ya digunakan untuk keperluan dan kepentingan si uh, anak yatim ini. Maka dari itulah ya eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang Abu Dar al Ghifari ya untuk mengelola harta anak yatim karena beliau memandang Abu Dar al Ghifari lemah di dalam pengelolaan harta. Dikhawatirkan harta anak yatim itu akan habis untuk keperluan-keperluannya ya, tanpa berkembang hingga ketika dia dewasa dia tidak memiliki harta lagi habis harta itu ya dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya Abadar inni ya da'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'ammaranna ala ismaini wa la taliyanna ma la yatimin wahai Abu Dar Aku melihatmu seorang yang lemah. Lemah di sini bukan lemah iman, ya, bukan lemah akidah, bukan lemah agama, tapi lemah di dalam manajemen harta, ya di dalam uh, manajerial kepemimpinan. Ya, aku melihatmu lemah dalam hal itu dan aku menyukai bagi dirimu dan uh, apa yang aku sukai bagi diriku, kata Nabi. Maka janganlah engkau menjadi pemimpin walaupun terhadap dua orang dan janganlah engkau mengurus harta anak yatim. Jadi seorang itu harus diletakkan sesuai dengan tempat dan hendaklah dia menangis suatu sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang mukmin dan muslim itu ya membalingi dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Ya, ke, eh, la, eh, layan bagi mu'min kata Nabi, ayubillah nafsahu. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan muslim itu untuk menghinakan dirinya sendiri. Para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana seorang itu menghinakan dirinya sendiri? Maka Nabi SAW mengatakan, Ayata'ardawa minal bala'i ma Yaitu dia berusaha untuk mikul ya suatu beban, ya, satu ujian, ya satu masalah yang tidak mampu untuk di, Nabi juga telah mengatakan, "Idza wujidal amru ila ghairi ahli fantazis sa'ah." Apabila satu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah tanggal kehancurannya atau masa kehancurannya. Nah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang bermaslahat bagi Abu Dhar yang beliau pandang lemah di dalam pengelolaan harta. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarangnya untuk mengurus dan mengelola harta anak yatim. Ya, karena mengelola harta anak yatim ini adalah satu tanggung jawab yang besar dan berat. Ya, di mana ya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan juga di dalam ayat yang lain, yas uh, yasaluna ta'anil yatama Kul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau syaa Allahu la'anatakum. Ya, surat uh, Al-Baqarah ayat 220. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim." Katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Mengurus urusan anak yatim secara patut adalah suatu kebaikan. Secara patut maksudnya yaitu dengan cara yang baik, yang bermaslahat bagi anak yatim itu. Seolah-olah kita eh, mengurus anak kita sendiri ya ya tentunya kita ketika kita mengurus anak kita sendiri kita e, menginginkan satu yang bermanfaat bagi anak kita di kemudian hari demikian pula mengurus harta anak yatim Kul islahun lahum khair katakanlah kata Allah Subhanahu wa taala mengurus urusan anak yatim itu secara patut adalah suatu kebaikan dan jika kamu meng, uh, menggauli mereka maka mereka adalah saudaramu artinya uh, apa namanya Tuhan itu mencampurkan uh, bercampur berbaur dengan mereka ya di dalam harta dan sebagainya maka itu adalah uh, mereka itu adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dan yang mengadakan perbaikan siapa yang memakan harta anak yatim itu untuk tujuan yang patut untuk uh, dengan cara yang patut dan layak dengan cara yang ma'ruf ya dan siapa pula yang berbuat kerusakan yaitu menganiaya dan merugikan mendolimi harta anak yatim tersebut demikian dan Allah eh, dan jika Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang membuat kerusakan dan yang mengadakan perbaikan dan jika Allah menghendaki eh, Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan kesulitan padamu demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ketika turun ayat wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan ya surat Al-An'am ayat 152 dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, yang lebih patut, yang lebih bermanfaat. Dan ayat yang kita bacakan di awal tadi surat An-Nisa ayat 10 yaitu innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna min uh, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala surat An-Nisa ayat 10 maka dengan turunnya ayat tersebut, orang-orang yang mengasuh anak yatim langsung memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim yang diasuhnya. Lalu ia menyisakan sebagian dari makanannya dan ia simpan untuk si yatim. Sampai si yatim itu memakannya. Atau makanan itu jadi basi. Karena hal itu menyulitkan mereka, yaitu menyulitkan para pengasuh anak yatim, maka mereka pun melaporkan mengadukan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat dia surat Al-Baqarah ayat 220. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fid din. Yang artinya dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah bahwa mengurus urusan mereka secara patut adalah suatu kebaikan dan jika kamu berbaur dengan mereka maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama demikian Ikhwanifiddin nah setelah itu pun ya setelah ayat ini turun mereka pun menggabung makanan dan minuman mereka dengan makanan dan minuman anak yatim itu demikian Ikhwanifiddin nah, azani Allah wa iyyakum ya jadi Allah mengatakan di sini kul islahun lahum khair katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah satu kebaikan Gitu ya yaitu apa ya apa namanya mengelolanya dengan baik dan tidak memudaratkan harta tersebut ini adalah satu kebaikan dan Allah mengatakan wallahu ya'lamul mufsida minal muslih Allah Subhanahu wa taala siap mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang mengadakan perbaikan ya siapa yang mengadakan eh, membuat kerusakan yaitu berbuat zalim terhadap eh, anak, harta anak yatim itu dan siapa yang berbuat kebaikan atau mengadakan perbaikan yaitu yang e, mengelolanya dengan dengan cara yang baik dan mendatangkan maslahat ya dan manfaat bagi si anak yatim itu. Nah demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, dari situ dapat kita eh, apa namanya ambil satu kesimpulan ikhwan fiddin bahwa Mengelola dan mengurus anak yatim ini adalah suatu tanggung jawab yang besar dan berat. Membutuhkan kecakapan dan keahlian. Yang membutuhkan ilmu pengetahuan. Membutuhkan suatu e, kecakapan di dalam mengelola harta. Memanajemen harta. Sehingga bermaslahat bagi si anak yatim itu. Ya. Dan ancaman yang berat bagi orang-orang yang berbuat bolim, berbuat aniaya, memakannya dengan cara yang batil dengan ancaman yang berat yaitu apa seolah-olah mereka sedang menuhkan ya perut-perut mereka itu dengan ya api yang menyala-nyala ya mereka menelan api sepenuh perutnya yaitu menuhkan perutnya dengan api dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala demikian pula di dalam hadis ya itu termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang membinasakan tujuh dosa besar yang membinasakan yaitu makan harta anak yatim dengan cara yang baik maka bagi para pengelola, pengasuh, wali anak yatim hendaklah ya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ketahuilah bahwasanya ini adalah suatu kebaikan yang zalim apakah eh, termasuk di dalamnya ya adalah me, eh, menjaga harta itu agar, agar tidak habis dimakan zakat. Karena sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa harta anak kecil ini juga wajib dibakati Harta anak kecil ini juga wajib dibakati dan tentunya anak yatim termasuk anak kecil yang memiliki harta ya, apakah hartanya juga harus dizakati atau tidak? Nah, di sini ada masalah di kalangan para ulama. Ya para ulama berbeda pendapat di dalam, di dalam masalah ini. Ya, ada yang berpendapat ya nasihat tentang kewajiban zakat itu bermakna umum ya, mencakup anak kecil dan orang gila. Zakat adalah hak orang fakir. Ya, baik itu dari anak kecil, orang dewasa, orang gila atau orang yang berakal. Nah demikian. Ibn Hazm al-Zahiri di dalam kitab al mualla ya, menyatakan Adapun mengenai harta anak kecil dan orang gila, Malik dan Asyafi'i berpendapat sama dengan pendapat kami, yaitu ini adalah pendapat Umar bin Khattab dan pendapat anaknya yaitu Abdullah bin Umar, Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, Jabir bin Abdullah, Ibnu Mas'ud, Atha dan selainnya. Ya, Abu Hanifah berkata berpendapat tidak ada zakat pada harta keduanya. Ya, tidak ada zakat pada harta anak kecil dan juga harta uh, orang gila. Al Hasan Al Basri dan Ibnu Syabranah berpendapat ya tidak ada zakat ya pada emas dan perak yang mereka miliki. Adapun buah-buahan, hasil pertanian dan hewan ternak wajib dikeluarkan zakatnya. Ada memisahkan seperti itu. Nah, adapun Ibrahim An-Nakhai, ya, mereka berdua berpendapat tidak ada kewajiban zakat pada seluruh harta anak yatim. Ini jenis khanifiddin, azan ya Allah wa iyyakum Nah, Eh, sebagian lagi mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat ya eh, ada kewajiban zakat pada anak kecil tersebut nah kemudian ada yang memisahkan juga antara zakat Artinya janganlah sampai uh, amal soleh ini justru uh, apa namanya menyebabkan ia jatuh dalam satu larangan yang berat ataupun satu ancaman yang besar yaitu dia apa namanya masuk dalam golongan orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Ya, jadi ini adalah satu keutamaan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dalil mengatakan alladzina ya'kuluna amwalal yatama dulman. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, ini ini salah satu hadis yang sering dibawakan mungkin ya oleh para penceramah ya berkaitan dengan ancaman memakan harta anak yatim, tapi uh, hadis itu tidak sahih ya. Hadis itu tidak sahih, bahkan hadis itu adalah hadis yang sangat baik sekali bahkan bisa kita jalankan sebagai eh, apa namanya eh, hadis yang maudhu ya, jadi tidak sahih ya, berkaitan dengan kisah setelah mirat di mana Nabi melihat kaum yang memakan batu atau masukkan batu-batu besar ke dalam mulut mereka lalu keluar melalui tubuh mereka. Nah demikian juga hadis uh, apa namanya uh, Abu Hurairah ya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengirim satu kaum dari, uh, membangkitkan satu kaum dari kuburnya Lalu takhruju nar min butunihim. Ya, lalu keluar api dari perut-perut mereka. Ya, nah demikian. Dikatakan siapa mereka? Ya Rasulullah. Ya maka Nabi mengatakan alam tara anna Allah ta'ala yakul alladina ya'kuluna amwal yatima zulman inna ya'kuluna nabi butunihim nara. Ini ada hadis juga seperti ini yang diriwayatkan ya, dinisbatkan kepada Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis ini juga ya lemah sekali dan bahkan bisa dikatakan hadis mungkar ada atau hadis yang maudhu dan di dalamnya terdapat perawi-perawi yang eh, apa namanya yang kadar ya nah demikian khonifuddin azan ya Allah demikian ya jadi itu beberapa hadis yang mungkin sering dibacakan oleh para penceramah atau khatib di atas mimbar namun ternyata hadis itu adalah hadis yang eh, lemah dan palsu nah jadi cukup ya dia beberapa ayat dan hadis yang kita sampaikan kepada para pendengar yang menjelaskan kepada kita ya ancaman yang berat bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang batil atau dengan cara yang zalim. Nah demikian saja ikhwan fiddin. Alhamdulillah Allah wa jami'an. Ya, insyaallah kita akan ya lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang masih ber, apa namanya dengan berkaitan dengan dosa Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan antum. Syukran jazakallahu khair wa barakallahu fik. Dan demikianlah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah pendengar Radio Roja. Semoga Allah rahmati dan muliakan. Pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah taala mengenai bahaya dosa memakan harta anak yatim secara zalim. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021 823 6543 atau di pesan singkat di 081 989 6543. Dan untuk kesempatan pertama, kita akan angkat pertanyaan di line telepon. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana Pak? Dari Purwakarta Bapak Ustaz. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ahmad. Pak Ahmad di Purwakarta. Silakan Pak Ahmad. Uh, gini saya punya masalah keluarga Pak Ustaz ya. Uh, yang mana uh, kami itu punya keluarga 12, 13 sebetulnya. Nah, ya. dari dulu harta tuh udah dibagi-bagikan, sementara sekarang ada sisa waktu dibagikan orang tua masih komplit. Sekarang orang tua perempuan yang masih tersisa. Nah, untuk harta yang dari dulu sampai sekarang itu bisa di, dihitung semua atau gimana ya? Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, uh, uh, kurang jelas tadi apa namanya pertanyaannya ini Betul. apakah itu harta warisan atau harta dibagi-bagikan itu harta hibah atau bagaimana uh, ya tentunya uh, harta ya berkaitan dengan harta ya kita mengetahui bahwa harta hibah itu harus dibagi secara rata ya kepada anak-anak ya tidak boleh menurut perhitungan hukum warisan ya eh, Nabi mengatakan eh dulu baina auladikum berlaku adillah kepada anak-anak kamu dan ini berlaku juga di dalam bab hibah. Jadi kalau itu harta yang dibagi-bagikan itu adalah dalam bentuk hibah, maka itu harus dibagikan secara sama rata kepada anak-anak laki-laki maupun perempuan. Ya tidak ada berlaku di sini eh, anak bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Nah kalau harta itu adalah harta warisan, maka dibagilah menurut eh, apa namanya kaidah-kaidah kaidah apa namanya warisan yang telah di, eh, dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ya nah demikian di mana anak laki-laki mendapat eh, bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan nah demikian dan juga berkaitan dengan istri ya dengan istri tentunya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan bagian juga bagi istri ya kalau uh, uh, istri itu apa namanya uh, kalau yang meninggal itu memiliki anak maka si istri mendapat bagian seperdelapan dari harta yang ditinggalkan. Nah demikian. Adapun berkaitan dengan hibah wah, hadiah, yaitu tidak ada batasan di sini hadiah kepada istri ya, ya hadiah kepada istri. Nah demikian. Hanya saja kalau ia memiliki lebih dari satu istri, hendaklah dia juga membaginya dengan adil karena Allah subhanahu Rasulullah telah memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak eh, berlaku adil terhadap istri-istrinya yaitu dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan separuh badannya timpang atau apa namanya eh, eh, ya timpang separuh dari badannya itu timpang nah jadi itu berkaitan dengan uh, berkaitan Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan demikian untuk Bapak Ahmad yang berada di Purwakarta mudah-mudahan dapat difahami dan pendengar yang lainnya. Dan selanjutnya masih kami beri kesempatan untuk penelpon kedua di 0218236543 ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Um? Silakan Ibu Ida. Iya. Ya, mohon maaf pada Bu Ida, ketika radio dikecilkan mohon untuk tidak ditutup ya dan uh, kami mohon maaf terputus. Dan selanjutnya akan kami angkat pertanyaan uh, yang masuk melalui pesan singkat. Sudah uh, masuk beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Cilengsi, Ustadz. Bolehkah kita meminjam harta anak yatim untuk mengembangkan usaha kita dan tentunya akan dikembalikan di kemudian hari tanpa ada pengurangan atau kelebihan? Apakah eh, harus diberikan juga sebagian keuntungan uang yang kita pinjam tersebut kepada anak yatim yang eh, tentunya sebagai pemilik harta? Silakan Ustaz. Ya, tentunya uh, ini bagi pertanyaannya berkaitan dengan harta anak yatim yang kita pegang ya. Ya tentunya yang pertama kita harus menyisihkan ataupun mengalokasikan harta itu untuk kebutuhan dan kepentingan mereka. Makan, minum ya, sandang pangan mereka itu harus dipenuhi ya. Ya karena apa namanya? kafalah perliatin itu artinya adalah alfian diumurihi. Alfian diumuri artinya mengurus urusan-urusannya. Wasa'i fi masalihi dan berupaya untuk mencukupi masalah hak anak yatim itu berupa ta'amuhu wa kiswatuhu wa taniyat taniyatu am, am, amwalihi ya memberikan uh, makanannya pakaiannya kemudian mengembangkan hartanya ingkana lahu mal jika anak yatim itu memiliki harta wa ingkana la mala lahu anfaqo alaihi mak jika anak yatim itu tidak punya harta maka anfaqo alaihi ia ya, kafilul yatim itu berinfak kepada anak yatim itu ya untuk eh, makanannya, minumannya, pakaiannya ya semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dari kafalatul yatim. Nah, dalam hal ini jika anak yatim itu punya harta, ya harta itu tidak lepas dari dua bentuk. Harta itu lebih, harta itu pas-pasan dan uh, apa namanya, sekadar cukup untuk memenuhi apa namanya kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, ya, misalnya harta itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka saja, maka janganlah dia memakannya dengan e, menghabiskannya ataupun menggunakannya untuk hal-hal yang yang sekunder ataupun tidak primer, ya. Hendaklah dia mengalokasikannya lebih dulu untuk kebutuhan kepentingan anak yatim itu untuk sekolahnya, ya, untuk makan minumnya dan kebutuhan urusan-urusan yang mendesak dan perlu dia ya perlu dia apa namanya perlu dia uh, pakai nah, demikian. Nah kalau harta itu banyak berlebih ya lebih dari kebutuhan untuk kebutuhannya sehari-hari atau keperluannya yang yang penting ya seperti sandang pangan sekolah dan dan jenisnya maka dia boleh mengembangkannya ini termasuk tanmiyah itu amwalihi ya dia boleh mengambilnya ala wajhil khart. tadi kita sebutkan empat bentuk ya eh, memakan dengan cara yang ma'ruf yang pertama dia mengambilnya dalam bentuk hutang ya atau dia apa namanya melibatkan harta anak yatim itu dalam bentuk mudharabah yang keuntungannya dia kembalikan untuk anak yatim itu ya atau minimal dia apa namanya dia pinjam untuk dia kembalikan nah, demikian ya nah dengan cara yang baik yaitu janganlah dia menunda-nunda pelunasannya hingga ketika anak yatim itu dewasa dan berhak untuk mendapatkan harta itu anak yatim itu tidak mendapatkannya atau tidak menemukan hartanya ya jadi ini adalah tanggung jawab si kafilul yatim. Orang yang mengurus harta anak yatim tersebut. Ikhwanifiddin azmi Allah wa iyakum jami'an. Nah, itu saja yang mungkin jawaban. Dan ini ada pertanyaan yang berhubungan ustadz mengenai pertanyaan yang pertama tadi di pesan singkat dari Ummu Aisyah yang berada di Sumatera Selatan. Eh, bagaimana, bagaimana pula jika orang yang meminjam tersebut itu ternyata usahanya bangkrut ustadz dan tidak bisa mengembalikan harta anak yatim yang dipinjam tersebut? Apa yang harus dilakukan ustadz Silahkan. Ya, yang pertama adalah ya seorang itu ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengurus harta anak yatim. Ya, maka dari itu orang yang mengurus harta anak yatim ini uh, harus orang-orang yang cakap dan memiliki keahlian di dalam mengelola dan mengurus harta, ya, dalam manajemen harta, dalam manajemen harta. Dia adalah orang yang piawai, orang yang cakap di dalam mengurus harta. Maka, makanya tadi kita sebutkan hadis Nabi ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya Abu Dar untuk mengurus harta anak yatim. Nah kalau para eh, seorang sahabat ya sekelas Abu Dar ya dinilai oleh Nabi saw tidak layak dan tidak patut dan tidak ahli dan tidak cakap untuk mengurus anak harta anak yatim karena kelemahannya di dalam manajemen harta. Ya tentunya ini bisa menjadi pelajaran bagi anak yatim adalah mereka ya benar-benar bertanggung jawab penuh terhadap harta anak yatim itu. Nah kalau kalaupun itu apa namanya dikembangkan hendaklah dia kembangkan itu seolah-olah itu harta hartanya sendiri yang mana dia tidak menginginkan kerugian dan kebangkrutan dari usaha yang diputarnya kan begitu ya nah demikianlah harta anak yatim itu jadi anggaplah harta harta anak yatim, harta anak yatim itu seolah-olah hartanya sendiri kalaupun dikembangkannya dia akan berhati-hati di dalam mengembangkannya ya di dalam apa namanya memutarnya ataupun me, me, mem, apa namanya membisniskannya dalam bentuk perniagaan dan jenisnya. Nah demikian. Dan kalaupun itu terjadi, ya hendaklah dia apa namanya ya kembalikan ataupun dia apa namanya dia uh, kembalikan harta itu karena dia mengambilnya ala wajil qard ya dia mengambilnya dalam bentuk pinjaman ya ketika dia mampu untuk mengembalikannya nah demikianlah ya ini apa namanya uh, mudah-mudahan ya, bisa apa namanya memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya dan selanjutnya kami beri kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon di 021 823 6543 ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Bu Ida, Pak. Yang tadi ya? Eh, enggak, lainnya. Ah, lainnya. ya. Bu Ida di mana? Eh, di Wisma Asri. Wisma Asri. Mohon dikecilkan radio monitornya Ibu ya. Iya. Biar tidak ada feedback. Silakan Ibu Ida. Ya. Uh, Pak Ustaz, Barokallahu Fik. Assalamualaikum. Uh, saya mau tanya Pak Ustaz. Saya kan punya enam bersaudara. Tapi orang tua kami udah meninggal. Halo? Ya silakan, Bu. Silakan. Uh, tapi kami belum uh, sempat Eh, membagikan warisan ya Pak Ustaz karena saya uh, sekarang ada di Jakarta sementara saudara-saudara saya ada di kampung gitu nah saya udah coba untuk bicara dengan saudara-saudara saya cuman sepertinya mereka tidak uh, mengerti atau gimana gitu membagi yang ada itu yang dari orang tua itu gitu gimana uh, cara saya untuk menyampaikan kepada mereka gitu, Baik. bahwa uh, hal itu memang harus dibagi berdasarkan pewarisnya. Iya, betul. Masing-masing gitu. Iya. Mohon uh, penjelasannya Pak ustad Jazakumullah khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz pertanyaan mengenai masalah waris kembali Ustaz? Iya, uh, ini uh, apa namanya? Uh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman sebenarnya orang-orang yang e, tidak melaksanakan hukum waris ini ya. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ya surat An-Nisa ayat 13, 14. Ya, hukum-hukum tersebut yaitu hukum-hukum waris ini adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan masukkannya ke dalam sorga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah, yaitu di dalam bab waris-mewaris ini, dalam bab warisan ini niscaya Allah akan masukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan dan muhim. Ini ancaman terhadap siapa saja yang melanggar hukum Allah dalam pembagian warisan. Ya, dalam pembagian warisan. Nah, jadi ya eh, ayat tersebut maksudnya adalah ya berbagai ketentuan dan ya, ukuran yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk ahli waris, maka hal itu sesuai dengan kekerabatan mereka kepada si mayit dan kebutuhan mereka kepada kepada harta itu ya serta rasa kehilangan mereka dengan kepergian si mayit ini dan hal ini merupakan dan hal itu semua merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi itu adalah satu kewajiban maka janganlah ya kamu melampaui batas atau melanggarnya Ya Allah mengatakan wa may yuti'illah wa rasulah barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya ya ini dengan tidak menambah dan mengurangi ya sebagian ahli waris dengan tipuan atau cara-cara lain ya akan tetapi yang menetapkannya sesuai dengan hukum dan ketentuan dan pembagian yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya ya dan itulah kemenangan yang besar nah demikian ikhwan fillah Azani Allah wa iyyakum jami'an ya. Nah, uh, ada satu uh, riwayat ya, ya tapi ini dibaifkan oleh sebagian ulama ya bahwa uh, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rajul la ya'mal bi amali ahli al-khair sab'ina sanatan fa idza awsa hafa fi wasiyatihi fayukhtamu lahu bi فيدخل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة Sesungguhnya ada seorang yang beramal dengan amal ahli kebaikan selama 70 tahun, tapi ia berwasiat lalu zalim dalam wasiatnya, maka ditutuplah amalnya dengan keburukan dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Ada pula orang yang benar-benar beramal dengan ahli keburukan selama 70 tahun, namun ia adil dalam wasiatnya, maka ditutuplah amalnya dengan kebaikan dan ia pun dimasukkan ke dalam surga. Nah, kemudian uh, Abu Hurairah mengatakan jika kalian mau bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah. Itulah dia hudud Allah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwan fillah azani Allah jami'an, waris mewaris, wasiat wasiat ini haruslah ya dilakukan dengan cara yang hak dengan cara yang yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, eh, itu saja mungkin ya jadi hendaklah disadarkan kepada eh, apa namanya ahli kerabat kita atau keluarga kita pentingnya eh, apa namanya memberikan eh, eh, atau membagikan harta sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam eh, kitabnya dan ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Yang Nabi mengatakan Inna Allah qad a'ta kulli kulla bihaqqin haqqah fala wasiyata Waris. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada e, setiap yang berhak ya e, menerimanya dari ahli waris dan eh, maka tidak boleh memberikan wasiat itu kepada ahli waris. Nah demikian saja Ikhwanifiddin Azani Allah mengenai e, apa namanya e, kewajiban untuk memberikan atau membagikan warisan sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kami akan beralih kembali di pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada mengenai permasalahan memakan harta anak yatim ini Ustaz. Uh, eh, yaitu yang ditanyakan bagaimana hukum untuk mengadopsi anak yatim agar kita lebih mudah untuk memelihara mereka di rumah kita dan bagaimana jika mereka sudah besar Ustaz silahkan Eh, pengasuhan pengasuhan hedona eh, ataupun uh, adopsi ya itu boleh ya dilakukan ya dengan dengan catatan itu tadi ya kita harus uh, memisahkan harta itu ya harta anak yatim itu dari harta kita atau uh, boleh menggabungkannya dengan cara yang ma'ruf artinya tidak tercampur baur ya karena kadang-kadang itu bisa menjurus kepada apa namanya memakannya dengan cara yang batil ya Nah, Allah Subhanahu wa taala tadi juga telah menjelaskan kepada kita ya eh, berkaitan dengan masalah ini yaitu firman-Nya dalam eh, surat eh, Al-Baqarah ayat 220, "Wa in tuqalituhum fa ikhwanukum fid din." Jika kamu mencampur baur harta mereka dengan harta kamu, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu seagama. Namun Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang mufsid dan mana yang muslim. Nah, dalam hal ini hendaklah seorang itu ya benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari mendolimi harta anak yatim. Kalaupun dia ingin menggabungkannya, maka hendaklah dia benar berhati-hati dan apa namanya tidak menggunakannya dengan cara-cara yang batil ya, atau dengan cara-cara yang merugikan e, memudaratkan si anak yatim itu ya karena Allah tahu mana yang berbuat e, kerusakan dan mana yang mengadakan perbaikan Ya demikian ya. Jadi e, kalau meng, mau mengadopsi silahkan diadopsi. Ya, tapi statusnya tetap sebagai anak yatim yang kita asuh, kita adalah kafilnya, kita adalah walinya yang berkewajiban untuk mengelola dan mengurusnya, mengurus urusannya dan mengelola hartanya dengan baik. Wallahu alam bisawab. Nah demikian dan juga e, apa namanya e, pengasuhan yatim ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat ya hendaklah dia me, e, mengetahui kondisinya apakah dia kondisi orang yang berkemampuan ya wa man yang paling falyastafif kata Allah Subhanahu wa taala jika dia adalah orang yang wani ya, dia adalah orang yang kaya maka hendaklah dia ya falyastafif ya di, uh, barang siapa di antara pengasuh anak yatim itu adalah orang yang mampu dan kaya maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu Ya, wa man kana fakiran falya ah, ta'kulha israfan wa bidaran ayat baru. Dan kemudian janganlah ia makan harta anak yatim itu melebihi batas kepatutan dan jangan pula tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Nah demikian. Wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa yang fakir atau miskin, yaitu si pengelola anak-anak yatim ini adalah seorang yang miskin, maka hendaklah dia makan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, ya, sekedar untuk keperluan mengurusnya. Allahu alam bisawab. Demikian Khalifuddin. Azmi Allah jami'an. Tadi sudah kita bacakan juga hadis ya dari Abdullah bin Amr, "Kullu mali yatimik غير كل من مال يتيمك غير مسرف wala مبذر ya makanlah ya dari harta atau pakailah dari harta anak yatim yang engkau pelihara tanpa berlebih-lebihan tanpa mubazir dan tidak juga menghabiskan hartanya Nah demikian. Jadi eh, anak yang diadopsi itu, anak yatim yang kita adopsi itu tetap statusnya sebagai seorang anak yatim yang di bawah pengasuhan dan pemeliharaan kita. Baik. Ya baik terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan satu pertanyaan terakhir Ustaz dikarenakan waktunya sudah hampir habis itu ada beberapa pertanyaan yang senada uh, Ustadz sebenarnya batasan uh, umur berapakah uh, seseorang itu dikatakan anak yatim? Apakah hingga dewasa? Karena ada banyak yang mengaku-ngaku dengan atas nama anak yatim, dia anak yatim gitu Ustaz. Dan banyak pula orang yang meminta-minta ke rumah kita dengan mengatasnamakan yayasan anak yatim. Apakah hal tersebut di dalam Islam diperbolehkan Ustaz? Silahkan. Ya, uh, yang pertama ya, uh, yatim itu atau status yatim itu berlaku sampai uh, dia uh, eh, istilam yaitu mimpi basah balir ya sampai dia balir. Nah Allah subhanahu uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yutma ba'da istilam, wala sumata yaumin ila lail. Ya, hadis dari Abu Daud dan disahkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Jami yang artinya tidak ada status yatim setelah mimpi basah. Dan tidak boleh diam, yaitu tidak bicara seharian sampai malam. Demikian juga Nabi mengatakan, Rufi al-qalam antalata anifabi hatta yahtalim. Diangkat pena itu dari tiga orang. Di antaranya adalah eh, yang pertama dari seorang anak, ya anak kecil sampai dia istilam sampai dia apa namanya balik, ya mimpi basah. Nah jadi status yatim itu berlaku ya apa namanya sampai ya, dia itu uh, balik. Nah demikian. Nah ini berbeda-beda ya apa namanya antara satu dengan yang lainnya. Ya ada yang sebagian fukoha mengatakan yaitu batasnya 15 tahun. Dalam hal ini mereka berdalil dengan apa namanya hadis yang dilihatnya dari eh, dalam kitab Sahihain dari Ibnu Umar yang mengatakan pada perang Uhud aku mengajukan diri untuk berperang kepada Nabi dan saat itu aku berumur 14 tahun. Namun beliau tidak mengizinkanku. Ya. Sedangkan pada perang Hamda aku pun mengajukan diri kembali dan saat itu aku berumur 15 tahun. Maka beliau mengizinkanku. Nah demikian. Jadi dari situ mereka mengatakan, nah ini uh, apa namanya usia 15 tahun. Nah jadi uh, dan juga para ulama berbeda pendapat mengenai tanda tumbuhnya uh, apa namanya tanda-tanda apa namanya eh, kebalikan seorang. Ada yang mengatakan tumbuh bulu kemaluannya, tumbuh jenggotnya dan sebagainya. Tapi acuannya adalah eh, ihtilam, yaitu mimpi basah. Nah itu berkaitan dengan statusnya ya. Nah kemudian berkaitan dengan ya penyerahan harta anak yatim itu. Ya kapankah eh, harta anak yatim itu diserahkan kepada mereka? Ya harta anak yatim baru boleh di apa namanya diserahkan kepada mereka apabila mereka sudah sampai kepada usia rusuk yaitu cerdas dan bisa pandai cakap mengelola hartanya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum." Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, ya rusut, ya pandai untuk memelihara harta, mengelola harta sendiri, maka barulah serahkan harta-harta itu kepada mereka. Hari nah, ini khanifiddina azan ya Allah jami'an. Ya, saya bin Jubair mengatakan yakni telah baik dalam agamanya, dan pandai dia memelihara hartanya. Nah, jika seorang anak telah baik agamanya dan pandai mengelola hartanya, maka uh, apa namanya lepaslah hukum penangguhan hartanya. Ya, artinya apa? Wali harus menyerahkan harta-hartanya itu kepadanya. Allah alam bisawab. Nah, demikianlah uh, batasan uh, yatim ya, status yatim, kemudian waktu penyerahan harta anak yatim itu kepada kepadanya. Allah alam bisawab. Ya baik Ustaz, uh, eh, terima kasih banyak atas jawabannya dan mungkin tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz dan ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan untuk menutup acara di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Iya. Eh, Khairuddin azan jami'an tadi telah kita sampaikan uh, beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah ya yang menjelaskan kepada kita haramnya yang melakukan harta anak yatim secara batil ya tidak dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang balim Nah ini merupakan salah satu dosa besar. Ya e, bukti bahwasanya dia adalah satu dosa besar adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkannya sebagai salah satu dari e, tujuh dosa besar yang membinasakan. Ya izdan ibu al mubiqat di antaranya adalah aklu malil yatim memakan harta anak yatim secara zalim. Nah kemudian yang kedua ikhwanifiddin ya, melihara anak yatim eh, mengelola harta anak yatim ini adalah satu kebaikan. Allah mengatakan Kul islahul lahum khair. Katakanlah mengurus urusan mereka itu adalah suatu kebaikan. Mengurus urusan mereka dengan cara yang patut itu adalah suatu kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk mengelolanya dan memberikan suatu eh, apa namanya janji yang besar ya bagi orang-orang yang memelihara anak yatim yaitu dia akan bersama Rasulullah dekat dengan Rasulullah majelisnya pada hari kiamat sedekat ya antara jari telunjuk dan jari tengah. Nah, namun demikian bagi ya, siapa saja yang tidak mampu untuk merasa tidak mampu untuk melakukannya hendaklah dia lebih baik mengundurkan diri sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan Abu Dzar Al-Ghifari untuk mengundurkan diri dan tidak mengelola harta anak yatim. Nah, jadi ini adalah tugas dan tanggung jawab yang besar, yang berat yang harus dipikul oleh orang-orang yang cakap dan bisa untuk mengurusnya. Karena di balik itu akan tersedia pahala yang besar namun juga tidak bisa dilakukan atau uh, dia apa namanya tidak mampu melakukannya atau dia jatuh dalam kebaliman karena itu maka telah tersedia ancaman yang berat ya atasnya. Nah demikianlah ya mudah-mudahan kita apa namanya menjadi orang-orang yang apa namanya uh, memiliki semangat untuk memelihara anak yatim ya karena Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan in aratta antalina kal an, an ayalina kalbu fadimul yatim min eh, fadimul yatim minka wa sahra'sahu wa inhu min ta'amika ya fa inna dzalika yalinu qalbuka wa taqdiru ala hajatik jika kamu ingin untuk melembutkan hatimu maka mendekat dekatilah anak yatim ya kemudian belailah rambut uh, kepala mereka usaplah kepala mereka dan berilah dia makanan dari makananmu karena hal itu akan melembutkan hatimu ya nah itu akan melembutkan hatimu wasakbir ala hajatik dan engkau akan mampu untuk me, me, me, apa namanya mencukupi kebutuhan-kebutuhanmu.